بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الهادي إلى الصراط المستقيم الذي جعل لنا عبرة في آبائنا الأولين وجعل لنا أسوة في الأنبياء والمرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع Ya Allah Kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat Yang mendekatkan diri kami kepadamu Dan kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat yang menjauhkan kami darimu Allahumma amin Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun anda berada Cinta, ridho, dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Selalu terlimpahkan kepada anda semuanya Kapanpun dan dimanapun anda berada InsyaAllah pada malam hari ini akan dilanjutkan kisah tentang Nabi Adam yang disampaikan dengan cara yang mudah, praktis dan sederhana. Yang lalu kita telah sampai kepada iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam dan sombong itu yang berja yang kemudian oleh Allah diusir dari syurga. Dan lalu iblis uh, meminta kepada Allah bersumpah akan menggoda anak cucu Nabi Adam semuanya kecuali orang-orang yang ikhlas. InsyaAllah pada malam hari ini kita melanjutkan mulai dari penciptaan Ibunda Hawa dulu. Dan nanti juga ada tentang kisah Kobil dan Habil. E, kalau boleh juga saya ingin mengulang sedikit tentang ayat-ayat Al-Quran yang memuat kisah Nabi Adam Ibunda Hawa serta Kobil dan Habil yang lalu sudah disebutkan tapi sekarang diulang lagi tidak apa-apa mungkin ada yang belum mencatatnya silahkan dicatat saja tentang penciptaan Nabi Adam dan kisah Nabi Adam, Ibunda Hawa, Kobil dan Habil itu diantaranya oleh Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 39 Surat Ali Imran ayat 59 Surat An-Nisa ayat 1 Surat Al-Hujurat ayat 13 Surat Al-A'raf ayat 189 Surat Al-A'raf pula ayat 11 sampai 15 Surat Taha ayat 55 surat Al-Hijr ayat 26 sampai 44 surat Al-Isra ayat 61 sampai 65 suratul Kahf surat Al-Kahfi ayat 50 surat Taha ayat 115 sampai 126 Surat Sad ayat 67 sampai 88. Kemudian juga surat Al-An'am 165 dan mengenai kisah Qabil Habil itu ada di dalam Al-Qur'an di surat Al-Maidah 27 sampai 31. Itu di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang memuat kisah Nabi Adam, Ibunda Hawa dan juga Qabil dan Habil. Ya, mudah-mudahan kisah ini bermanfaat untuk kita semuanya dan menjadi cerita alternatif untuk anak-anak terutama eh, karena itu bagi para pendidik, bagi para ibu, para bapak sangat penting untuk mengetahui kisah-kisah ini untuk disampaikan kepada anak-anak atau anak didik semuanya sehingga mereka mendapatkan kisah-kisah yang bermanfaat insyaallah. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, cinta, ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda semuanya, terutama kepada adik-adikku dan anak-anakku yang aku cintai dan ku sayangi. Eh, setelah Allah Subhanahu wa taala mengusir iblis dari rahmatnya mengutuk iblis melaknat iblis itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk Nabi Adam seorang istri namanya Hawa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Ibunda Hawa ini dari tulang rusuk Nabi Adam. <clears throat> ketika itu Nabi Adam sedang tertidur. Kemudian ketika terbangun, beliau mendapatkan ada seorang perempuan di sampingnya. Lalu Nabi Adam bertanya kepada perempuan itu, Lima, khulikti, untuk apa kamu diciptakan? Kemudian perempuan itu menjawab, "Litaskuna ilayya," supaya kamu mendapat kedamaian kepadaku. Lalu para malaikat mengatakan kepada Nabi Adam, bertanya, "Masmuha?" Wahai Adam, siapa namanya? Qala Hawa. Nabi Adam menjawab namanya Hawa. Nabi Adam tahu namanya karena Nabi Adam telah diberitahu tentang nama-nama segala sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Adam malaikat-malaikat eh, bertanya lagi kepada Nabi Adam, "Wali makanat Hawa?" <clears throat> Kenapa dinamakan Hawa? Kata Nabi Adam, "Li'annaha khuliqat min syai'in hayy." Karena dia diciptakan dari sesuatu yang hidup. Di sini kita bisa melihat tentang asal mula penciptaan manusia, mula-mula Nabi Adam yang diciptakan dari tanah dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Yang kemudian dari Nabi Adam itu dari tulang rusuknya diciptakan istrinya yang kemudian dari keduanya itu berkembang biaklah manusia laki-laki dan perempuan yang sangat banyak. Jadi kakek dan nenek kita semuanya adalah Nabi Adam dan Ibunda Hawa. Di sini kita lihat bahwasanya Ibunda Hawa diciptakan dari tulang rusuk. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan istausu bin nisa'i khaira fa innahunna khuliqna min dhila' hendaklah kamu berbuat baik kepada para wanita karena mereka diciptakan dari tulang rusuk kepada para lelaki, para suami, para bapak dan siapa saja hendaklah bersikap baik kepada para wanita, kepada kaum wanita karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau diluruskan secara paksa akan patah sehingga membutuhkan kesabaran. Allah Subhanahu wa taala menciptakan ibunda Hawa agar supaya Nabi Adam mendapatkan kedamaian, mendapatkan ketenangan dan keduanya oleh Allah Subhanahu wa taala uh, dijadikan tinggal di dalam syurga. Nabi Adam dan ibunda Hawa dijadikan oleh Allah tinggal di syurga. Dan Allah mengatakan kepada keduanya, "Wa ya, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin." Hai Adam, kamu dan istrimu silakan tinggal di syurga kamu boleh makan apa saja di syurga ini yang kamu suka, silakan. Semuanya boleh, semuanya halal. Cuman satu yang tidak boleh, ini. E, pohon ini jangan kamu dekati. Pohon ini jangan kamu dekati. Karena kalau kamu mendekati pohon ini, kamu termasuk orang yang dolim. Ya, hati-hati dari was-was setan, dari godaan setan untuk menipu kamu berdua supaya memakan daripadanya karena setan itu adalah musuhmu. Kemudian tinggallah Nabi Adam dan Ibunda Hawa istrinya itu di surga dengan bahagia yang tiada tara. Keduanya menikmati segala yang ada di surga, yang memuaskan jiwa dan menyenangkan pandangan mata Oh, alangkah indahnya syurga itu. Oh, alangkah bahagianya berada di dalam syurga Ya Allah, masukkanlah kami semuanya ke dalam syurga Jadikanlah kami semuanya termasuk ahli syurga Allahumma amin. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun anda berada, Semoga cinta, ridha dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Terlimpahkan kepada anda semuanya Kapanpun dan dimanapun anda berada Terutama kepada adik-adikku Dan anak-anakku yang kucintai dan kusayangi Ingat selalu bahwa Tempat kita adalah di syurga Tempat kita dahulu adalah di syurga. Kakek kita dan nenek kita, Nabi Adam dan Ibunda Hawa di syurga. Jadi kita harus kembali ke sana nanti. Yaitu kita harus banyak-banyak beramal soleh. Supaya kita kembali ke tempat kita semula di syurga itu. Syurga yang penuh dengan keindahan. <clears throat> Dan berbagai macam kemewahan yang halal. Lalu ketika Nabi Adam <clears throat> sedang bersenang-senang di surga bersama istrinya, tiba-tiba iblis yang jahat itu iri, dengki, marah. Dia iri, dia dengki, dia marah karena dia tidak bisa menikmata, merasakan kenikmatan surga. Sementara dia melihat Nabi Adam dan istrinya Ibunda Hawa bernikmat-nikmat, berlezat-lezat, bermewah-mewah di syurga. Akhirnya iblis yang dilaknat itu mempunyai rencana buruk, rencana jahat. Karena memang semula dia telah berencana dan berjanji untuk menyesatkan manusia semuanya mulailah rencana itu dilaksanakan. Dia memberikan was-was kepada Nabi Adam dan Ibunda Hawa agar supaya memakan dari pohon yang dilarang itu. Kemudian iblis yang penipu itu menampakkan seakan-akan dia adalah pemberi nasihat, seakan-akan dia menginginkan kebaikan untuk Nabi Adam dan Ibunda Hawa. dan terus berusaha untuk menjerumuskan keduanya ke dalam kemaksiatan sehingga keduanya diusir sebagaimana dia iblis telah diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis terus memberikan was-was, bisikan-bisikan kepada keduanya, kepada Nabi Adam dan ibunda Hawa. Seraya bersumpah-sumpah menyebut nama Allah, bahwa pohon itu adalah pohon kekal, syajaratul khulud, pohon kekal. Kalau kamu makan dari pohon itu, kamu akan kekal di surga selama-lamanya. Kamu akan merasakan kenikmatan yang luar biasa, bahagia yang tiada tara, tanpa batas, tanpa berhenti. Terus dia bersumpah iblis dengan nama Allah. Dia seakan-akan menunjukkan pemberi nasihat yang terbaik. Dia mengatakan bahwa dia jujur. Akhirnya ternyata Nabi Adam tertipu juga oleh iblis itu. Karena Nabi Adam tidak menyangka ada orang yang bersumpah membawa nama Allah tapi bohong. Nabi Adam nggak pernah membayangkan itu, nggak pernah menyangka itu. Akhirnya Nabi Adam percaya kepada iblis, dia lalai dari eh, perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Adam dan istrinya memakan dari pohon yang dilarang itu. Subhanallah, inilah godaan. Inilah godaan, pertikaian antara yang hak dan yang batil selalu terjadi sampai hari kiamat. Begitu Nabi Adam dan istrinya Ibunda Hawa memakan dari pohon itu, langsung terlepas pakaiannya semuanya sehingga tersingkap aurat keduanya. Lalu keduanya Nabi Adam dan Ibunda Hawa malu. Lalu keduanya bersembunyi uh, di balik daun-daun pohon yang ada supaya tidak kelihatan auratnya. Lalu Allah mengatakan, "Alam anhakuma antilkumasyajarah" وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌ مُبِينٌ Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon itu dan aku telah mengatakan kepada kamu berdua bahwa setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua Allah mengingatkan saat itu Nabi Adam dan istrinya Ibunda Hawa menyadari bahwa keduanya telah berbuat kesalahan. Bahwa keduanya telah berbuat aniaya terhadap dirinya sendiri. Lalu keduanya pun menyesal atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Keduanya taubat kembali kepada Allah. Memohon ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Keduanya berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa yang sangat indah. Ya Rabb kami, sungguh kami telah menganiaya diri kami. Jika engkau tidak mengampuni dan menyayangi kami, tentulah kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya keduanya mengaku di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah itu paling suka kepada hamba-hambanya Yang mengaku apabila berbuat kesalahan Allah suka kalau ada orang mengaku Allah mengetahui keduanya jujur dalam taubatnya sungguh-sungguh dalam taubatnya akhirnya diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimaafkan kesalahan-kesalahannya karena Allah adalah maha mulia maha dermawan maha baik maha pengampun maha penyayang menerima taubat orang-orang yang bersalah yang taubat menyesal kembali kepadanya Allah sangat indah karena itu kalau ada orang yang berbuat salah, berbuat dosa, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Taubatlah, kembalilah kepada Allah dan Allah menerima taubat hamba-hambanya. Allah sangat senang menerima taubat hambanya. Melebihi senangnya orang yang kehilangan barang-barangnya lalu barang-barang itu ketemu kembali. Doa yang sangat indah ketika orang bertaubat adalah mengucapkan Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin yang itu disebutkan di dalam surat Al-A'raf sangat indah mengaku di hadapan Allah Allah suka dengan hamba-hambanya yang mengaku di hadapannya mengaku berbuat dosa, mengaku berbuat salah, lalu dia taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah diterima taubatnya oleh Allah, Nabi Adam senang, Ibunda Hawa juga senang dan keduanya berharap agar supaya Allah menjadikan keduanya tetap kekal di syurga. Tapi ternyata Allah mengatakan ihbitu turunlah kamu ke bumi. Ba'dukum li ba'din adu sebagian kamu menjadi musuh atas sebagian yang lain. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Karena memang Allah telah menentukan bumi sebagai tempat tinggal sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah merupakan takdir Allah bahwa Nabi Adam dan Ibunda Hawa memang harus turun ke bumi untuk diuji di bumi ini. Kemudian Allah juga menyebutkan bahwa sebagian dari kita menjadi musuh atau sebagian yang lain di antara manusia saling bermusuh-musuhan, kemudian juga di antara manusia dengan iblis, dengan setan akan selalu terjadi permusuhan. Pertentangan antara yang hak dan yang batil selalu ada sampai hari kiamat. Antara pengikut-pengikut Allah subhanahu wa ta'ala dan pengikut-pengikut syaitan selalu terjadi pertentangan sampai hari kiamat. Orang yang mengikuti petunjuk Allah dan berjalan di atas jalan Allah dia sampai berjumpa dengan Allah, maka dia bahagia di dunia dan di akhirat. Dia dimasukkan ke dalam syurga, memandang wajah Allah yang maha mulia dan mendapat ridhonya. Dia tidak pernah murka lagi setelah itu selama-lamanya. Adapun orang yang mengikuti jalan di antara jalan-jalan syaitan dan dia terus-menerus berada di jalan kerusakan itu, maka dia mendapatkan murka dan marah dari Allah Subhanahu wa taala. Tempatnya adalah neraka. Dia dibakar di sana. Wala haula wala quwata illa billah. Tiada daya upaya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Akhirnya Nabi Adam dan Ibunda Hawa benar-benar diturunkan dari surga ke bumi. Dan inilah memang yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Adam dan Ibunda Hawa akan e, mengisi bumi menjadi khalifah di muka bumi, generasi yang memakmurkan bumi beserta anak cucunya. Inilah yang dikatakan oleh Allah kepada malaikat, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Ta Aku maha tahu apa yang kamu tidak tahu. Karena malaikat mengatakan bahwa manusia itu akan membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah. Tapi Allah maha tahu. Banyak juga manusia-manusia yang baik. Ada nabi, ada rasul, ada siddiqin, syuhada, salihin. Ada orang jujur, ada aulia Allah dan banyak. Manusia yang baik juga banyak. Keduanya turun ke bumi untuk memakmurkan bumi dengan keadilan dan kebenaran. Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak ibunda Hawa untuk hamil di perutnya. Dan saat itu kalau orang hamil dan melahirkan itu kembar laki dan perempuan. Selalu kembar laki dan perempuan. Yang pertama kali Ibunda Hawa melahirkan Qabil beserta saudara perempuannya. Lalu yang kedua kali Ibunda Hawa melahirkan Habil beserta saudara perempuannya. Anak-anak itu dididik, ditarbia oleh kedua orang tuanya dengan penuh cinta dan kasih sayang sehingga mereka saling cinta, saling sayang dan mereka benar-benar bersaudara. Setelah anak-anak itu besar, setelah saatnya menikah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Adam untuk mengawinkan saudara kembar dari Kobil yang perempuan itu untuk menikah dengan Habil sementara saudara kembar Habil yang perempuan itu untuk menikah dengan Kobil. Jadi kawin silang. Kobil punya saudara perempuan yang kembar, Habil punya saudara perempuan yang kembar, kawinnya silang. Saudara kembarnya Kobil dikawinkan dengan Habil, saudara kembarnya Habil dikawinkan dengan Kobil. Tapi ternyata Kobil tidak mau. Kobil tidak mau. Kenapa? Karena saudara perempuan kembarnya Kobil itu, saudara kembarnya itu lebih cantik daripada saudara kembarnya Habil. Enggak mau. Akhirnya eh, terjadi pertentangan di antara dua saudara itu, antara Kobil dan Habil. Nabi Adam khawatir akan terjadi keburukan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam terus berpikir, merenung, solusi terbaik memecahkan masalah ini adalah bagaimana. Sampai akhirnya Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Adam yaitu kepada solusi yang terbaik dan paling adil di antara dua saudara yang bertikai itu. Agar supaya Kobil dan Habil masing-masing mempersembahkan kurban untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang kurbannya diterima oleh Allah, maka dia boleh memilih uh, istri yang dia inginkan, silahkan. Akhirnya Qabil mengorbankan hasil perkebunannya. Dan juga Habil mengorbankan salah satu dari binatang ternaknya. Yang paling indah yang dikorbankan. Lalu keduanya menunggu, menanti. Karena zaman dulu itu kurban ya, nggak nggak diberikan siapa-siapa. Karena zaman dulu kan nggak ada siapa-siapa. Jadi kurban itu ditaruh satu tempat, Lalu kemudian uh, datang api dari langit. Yang kena api itu berarti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena nggak ada yang diberi zaman dulu, mau sedekah kepada siapa nggak ada. Sambil menunggu menunggu siapa yang kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata dalam waktu yang singkat sudah tampak hasilnya. Yang diterima adalah kurban dari Habil sementara kurban dari kobil tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha tahu siapa yang baik dan siapa yang tidak baik. Kobil marah. Kobil marah dengan kemarahan yang sangat. Bagaimana mungkin Allah menerima kurban dari Habil sementara Allah tidak menerima kurban dari dia? Lalu Habil mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin yang dikabulkan oleh Allah itu adalah dari orang bertakwa, nggak usah marah, itu adalah ketentuan Allah. Ternyata kobil tambah marah. Tambah menyala-nyala dan terbakar kepada saudaranya itu. Akhirnya dengan suara lantang kobil mengatakan, "La'aqtulannak, aku akan bunuh kamu." Kemudian Habil menjawab, "La imbasatta ilayya yadaka litaktulani." ma ana bibasiti yadiya ilaika liaktulak inni akhafullaha rabbal alamin. Subhanallah. Ini sikap yang baik dari Habil. Kalau kamu memang mau membunuh aku, aku tetap tidak akan membunuh kamu. Aku takut kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian setan memberikan was-was, bisikan-bisikan di hati Kobil, di akalnya Habil, di akalnya Kobil ya, memberikan bisikan-bisikan di hati Kobil, di akalnya Kobil, supaya dia benar-benar membunuh saudaranya, dimotivasi oleh setan, didorong oleh setan. Itulah yang namanya setan. Akhirnya benar-benar Kobil lupa daratan, dia memukul saudaranya dengan pukulan yang sangat keras. Dan subhanallah dari pukulan itu Habil langsung mati. Langsung mati. Setelah melihat Habil mati, Kobil menyesal. Kobil menyesal, kenapa aku bunuh saudaraku, kenapa aku bunuh saudaraku. Bagaimana nanti, apa kata ayah, apa kata ibu. Dan Kobil pun tidak tahu bagaimana cara menguburkan jenazah saudaranya itu. Akhirnya Allah mengirimkan burung, burung gagak yang burung gagak itu membawa bangkai burung gagak yang lainnya. Lalu diletakkan di bumi, lalu burung gagak itu membuat galian di bumi. Lalu temannya dikuburkan di dalam galian itu, lalu ditutup lagi. Semua itu dilihat oleh Kobil. Akhirnya Kobil tambah menyesal. Karena burung gagak saja tahu cara nguburnya burung gagak lebih pintar dari dia. Subhanallah, burung lebih pintar dari dia. Lalu Qabil mengatakan, Ya wailata a'ajaztu an akuna mitla hadal ghurab, fa'uwariya saw'ata akhi fa'asbaha minan nadimin. Menyesal sekali. Dia telah membunuh saudaranya, dan dia kalah pintar dengan burung gagak. Akhirnya dia meniru burung gagak itu menguburkan saudaranya Habil, dikubur. Digali lalu dikubur di dalam tanah. Berita ini sampai juga kepada ayahnya, kepada Nabi Adam. Nabi Adam sangat bersedih dan Nabi Adam benar-benar menegur Qabil dan meminta kepada Qabil agar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah menerima taubat dan Allah mengampuni dosa. Para pendengar setia radio dakwah Islamia membunuh orang dosanya adalah sangat besar. Membunuh orang termasuk dosa besar. Jangan sekali-kali kita membunuh orang yang memang membunuh orang itu adalah sangat dilarang. Membunuh seorang mukmin dengan sengaja <clears throat> ancamannya adalah neraka jahanam. Kemudian setelah itu Nabi Adam terus-menerus dengan kesibukannya memakmurkan bumi menjadi khalifah menjadi nabi di muka bumi terus memberikan nasihat, memberikan petunjuk, berdakwah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh kepada yang baik dan melarang dari yang mungkar sebagaimana Allah memerintahkan kepada Nabi Adam itu. Sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taalaan huma mengatakan anzalallahu ala Adam ihda wa ishrina safha saf safha mamlu'a bisyara'i wal mawa'id Allah menurunkan kepada Nabi Adam itu 21 lembaran lembaran-lembaran yang penuh dengan syariat-syariat dan nasihat-nasihat yang dibacakan oleh Nabi Ibrahim oleh oleh malaikat Jibril yang dibacakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Adam alaihi salam. Terus beliau berdakwah dan menurut para ulama ahli sirah difardukan kepada Nabi Adam itu salat 50 rakaat sehari semalam dan juga diharamkan makan bangkai, darah, daging babi, kedoliman, dan berbagai macam perbuatan-perbuatan buruk yang lainnya. Terus Nabi Adam dakwah tanpa mengenal putus asa, payah dan capek. Sampai akhirnya Nabi Adam merasakan ajalnya hampir datang. Sudah menjelang kematian, menjelang wafat, merasa ajalnya hampir datang. Nabi Adam berwasiat kepada putranya yang bernama Syid. Putranya yang bernama Syid alaihi salam diberi wasiat, diberi pelajaran pada waktu malam dan siang, diberitahu cara-cara beribadah pada waktu siang, pada waktu malam. Kemudian setelah Nabi Adam wafat, Syid alaihi salam yang menggantikan posisi Nabi Adam untuk berdakwah. Semoga ridha Allah, salawat dan salam tercurahkan kepada mereka semuanya dan juga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Inilah para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun anda berada. Semoga cinta, ridha dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala terlimpahkan kepada anda semuanya kapanpun dan dimanapun anda berada Terutama kepada adik-adikku dan anak-anakku yang kucintai dan kusayangi Demikianlah telah selesai kisah singkat, praktis dan mudah Sederhana tentang Nabi Adam alaihissalam Nabi yang pertama dan merupakan bapak semua manusia maka mari kita meniru mereka para nabi itu. Kita berjalan di atas manhaj jalan mereka. Dan kita berakhlak, meniru akhlak mereka yang baik. Kita menjadikan mereka sebagai suri tauladan kita dalam segala sesuatu. Sehingga nanti hari kiamat kita semuanya digiring bersama-sama mereka. Masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin Ya mudah-mudahan bermanfaat Aku titipkan kalian semuanya kepada Allah Yang titipan-titipan dititipkan kepada Allah Tidak akan disia-sianya Disia-siakan Sampai berjumpa kembali insya Allah pada waktu yang lain Kisah Nabi yang lainnya Insya Allah semoga bermanfaat وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله Baik mitra mengerti 100,5 Islam yang FM tentunya sangat menarik kajian kita di kesempatan malam hari ini Dan di kesempatan malam hari ini kami lanjutkan di sesi pertanyaan Bagi Anda yang ingin bertanya, Anda ingin sharing, Anda bisa langsung gabungan dengan kami di SMS Center di 081 554. Dan sembari kita tunggu buat Anda yang ingin gabungan, kami bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di SMS Center. Dan pertanyaan pertama datangnya dari 1288. Assalamualaikum Ustaz yang dilindungi Allah. Apakah surga itu seluas alam semesta ini? Terima kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala وعلى amma ba'd Amin atas doanya Semoga kebaikan-kebaikan doa anda juga terlimpahkan kepada anda dan kepada semuanya Surga itu lebih luas dari alam semesta Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Hadid misalnya dan surat-surat yang lain menyebutkan ah, arduha ka'ardis sama'i wal-ard Yaitu syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang jelas pokoknya surga itu amat sangat luas, enggak terhingga. Mari kita lihat disebutkan di dalam hadis tentang ahli neraka yang paling akhir keluar dari neraka dan dia adalah merupakan ahli syurga yang paling akhir masuk syurga. Jadi semua ahli syurga sudah masuk syurga ya. Ahli neraka yang masih ahli tauhid sudah dikeluarkan dari neraka, tinggal dia saja. Dia dikeluarkan dari neraka kalfahm seperti arang, seperti arang sudah dibakar karena dosa-dosanya ya. Tapi dia masih punya kesempatan masuk surga karena dia ada iman di hatinya, bukan orang kafir. Seperti arang, lalu dia dimandikan dari Nahrul Haya, sungai kehidupan. Lalu dia tumbuh menjadi manusia seutuhnya. Lalu dia uh, minta kepada Allah agar didekatkan kepada surga. Lalu oleh Allah didekatkan. Dan Allah uh, janji dia janji kepada Allah bahwa kalau telah didekatkan kepada syurga dia tidak akan meminta lagi. Setelah didekatkan ke syurga dia melihat begitu indah syurga lalu dia minta kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam syurga. Lalu Allah mengatakan, "Bukankah kamu telah janji tadi tidak akan minta lagi?" Lalu Allah mengatakan, "Kamu diberi syurga yang luasnya seluas dunia ditambah lagi 10 kali lipat." Subhanallah. Jadi orang ini paling akhir masuk surga. Dan dia adalah ahli neraka yang paling akhir keluar dari neraka. Dia mendapat surga seluas dunia ditambah lagi 10 kali lipat. Itu bayangkan aja seperti apa luasnya luasnya surga itu. Ya, subhanallah luar biasa, enggak terbayangkan ya. Yang penting amal soleh, amal soleh, amal soleh. Insyaallah mudah-mudahan Anda dan kita semua termasuk ahli syurga Allahumma amin Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz yang dirahmati Allah swt. Saya ingin tanya yang pertama Apa tujuan Allah melarang mendekati pohon itu? Bukankah semua hal di surga itu dihalkan? Dan yang kedua apa nama pohon dan buah yang dinamakan Nabi yang dimakan Nabi Adam dan Ibunda Hawa. Dan yang ketiga, kita perujukan yang Ustadz pakai apa? Jazakumullah khairan kasih dari Sumber Sari. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Apa tujuan Allah melarang mendekati pohon itu? Bukankah semua hal di surga itu dihalalkan? Yang pertama ini ya. Tujuan yang pasti adalah untuk menguji, diuji. Memang di surga nanti kita, nanti di surga insya Allah semuanya halal. Karena sudah nggak ada ujian lagi. Sudah selesai. Nah kalau ini memang tujuannya ujian, diuji. Semuanya boleh, ini nggak boleh. Nah diuji. Ya, ujian ya, ujian. Ini perintah, ini larangan semua adalah ujian. Diuji apakah kita taat kepada Allah atau tidak, apakah kita bisa menang melawan godaan setan atau tidak. Jadi itu tujuan yang paling pasti adalah untuk diuji. E, pertanyaannya kedua, apa nama pohon dan buah yang dimakan Nabi Adam dan Ibunda Hawa? Nah, ini nggak ada riwayat yang sahih. Ya ada pendapat-pendapat ini itu macam-macam tapi nggak ada yang sahih Eh, jadi kita nggak usah memastikan apa nama buah dan pohon yang dimakan Nabi Adam dan ibunda Hawa itu karena nggak ada riwayat yang sahih dan juga itu nggak penting, nggak penting. Nama pohonnya apa, buahnya nggak penting. Yang penting adalah pohon titik dilarang makan pohon itu titik. Kita ambil hikmah daripada kisah ini. Adapun nama pohonnya, nama buahnya nggak ada faedahnya. Seperti kisah tentang Ashabul Kahfi, ya. Orang tanya namanya mereka siapa, ya warna anjingnya apa, itu nggak ada faedahnya semuanya itu, nggak ada faedahnya. Guanya tempatnya di mana, itu nggak ada faedahnya. Yang penting adalah cerita itu ada dan kita iman dengan cerita itu dan kita ambil pelajaran dari cerita itu. Ya, adapun nama, warna, di mana tempatnya itu nggak ada faedahnya semuanya. Kecuali kalau ada riwayat yang sahih menjelaskan, baru kita ambil. Kalau nggak ada katanya, katanya dan katanya nggak bisa dipastikan. Kemudian kita perujukan yang dipakai apa? Kita perujukan yang saya pakai ya. Eh, Al-Bidayah wan Nihayah yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala dan juga kitab Qasasul Anbiya Al-Hadifah lil Atfal dan juga kitab-kitab yang lainnya. Ya insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, saya sangat senang dengan cerita Ustaz tentang kisah para nabi Doakan saya Ustaz, semoga saya menjadi anak yang saleha Terima kasih Dari? Dari Fatimah, kelas 4 MI Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya, Alhamdulillah ini dari Fatimah ya, kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah. Mudah-mudahan cerita ini bermanfaat dan mudah-mudahan nanti Insya Allah Fatimah menjadi seperti Ibunda Hawa, seperti Sayyidah Khadijah, seperti Sayyidah Fatimah ya dan menjadi seperti wanita-wanita solihah yang lainnya. Insya Allah mudah-mudahan yang penting pelajari terus kisah-kisah para nabi, kisah-kisah orang soleh lalu ditiru mereka supaya hidupnya bahagia di dunia dan di akhirat insyaallah Allahumma amin ya sebentar ya ya kontol Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz saya pernah membaca suatu artikel bahwa jika anak kembar laki-laki dan perempuan maka mereka harus dinikahkan karena alasan adat istiadat atau jika melanggar maka akan mendapatkan sial ada juga yang mengatakan hal ini pernah dilakukan oleh Hawa dan Adam ketika uh, menikahkan anaknya dan lain-lain. Bagaimana masalah ini dalam Islam? Apa memang diperbolehkan? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita perlu <clears throat> memahami sebuah kaidah yang sangat penting dalam masalah ini. Kaidahnya berbunyi syar'u man qablana syar'un lana ma lam yarid dalilun ala khilafih syariat umat terdahulu adalah juga syariat kita selama tidak ada dalil yang menyatakan beda ya selama enggak ada dalil menyatakan beda maka syariat dahulu dengan syariat kita sama kalau beda maka yang kita pakai adalah syariat yang sekarang syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Termasuk ini syariatnya beda. Kalau zaman dulu ya itu nikah dengan saudara kandung bahkan saudara kembar ya itu diperbolehkan. Ya, jadi Kobil ya kan punya saudara kembar. Habil punya saudara kembar. Mereka semua adalah saudara kandung itu kan. Nikah tidak apa-apa. Syariat terdahulu. Karena juga saat itu nggak ada orang lain selain mereka. Mereka butuh berkembang biak. Adapun kalau syariat sekarang tidak boleh menikah dengan saudara itu tidak boleh, itu mahrom namanya. mahrom mahrom itu orang yang haram dinikahi, tidak boleh ya. Jadi tidak boleh nikah dengan saudara kembar. Oh, saudara kembar tidak boleh, saudara kandung tidak boleh, saudara sebapak tidak boleh, saudara seibu tidak boleh. Itu mahrom namanya, tidak boleh dinikahi. Haram dinikahi selama-lamanya. Kalau memang itu adalah adat istiadat, maka itu adalah adat istiadat yang melanggar, yang menyimpang dari syariat, nggak boleh dikerjakan, nggak boleh dilaksanakan. Ya, mudah-mudahan jawabannya jelas dan semoga kita bisa mengambil pelajaran daripadanya. Allahumma amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Apakah surga yang ditempati Nabi Adam sama dengan surga uh, pada hari kiamat besok. Ustaz Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Masalah ini dibahas oleh para ulama ya. Memang ada pendapat apakah surga Nabi Adam dahulu itu adalah surga yang yang akan kita tempati nanti insyaallah itu memang khilaf di kalangan ulama dan pendapat yang rojih, pendapat yang kuat adalah iya. Adalah iya. Jadi surga yang ditempati Nabi Adam dulu itu adalah surga yang akan ditempati orang-orang beriman nanti hari kiamat. Seperti itu. Karena itu para salafus soleh mengatakan seorang mukmin e, tidak akan tidak akan merasakan tenang dan damai sebelum kembali ke tempatnya yang semula. Mana tempatnya semula? Surga. Kita dulu tempatnya di surga. Dan sekarang di dunia kita nggak akan tenang, nggak akan damai. Karena ini bukan tempat kita. Kita tidak akan tenang, nggak akan damai. Sehingga kita benar-benar kembali ke tempat kita yang semula. Yaitu surga. Kemudian juga disebutkan di dalam hadis sahih tentang uh, dialog antara Nabi Adam dengan Nabi Musa alaihi wassalam. Ya, ini di alam alam lain, alam arwah ya dengan takdir Allah di alam lain dialog antara Nabi Adam dengan Nabi Musa. Yang mana intinya Nabi Musa uh, menegur Nabi Adam. Hai Adam, ini gara-gara kamu. Akhirnya kita turun ke dunia. Kan kita dulu di surga itu enak. Gara-gara kamu makan pohon yang dilarang, akhirnya kita diturunkan di dunia ini. Jadi terkesan Nabi Musa menyalahkan Nabi Adam. Lalu apa kata Nabi Adam? Nabi Adam menjawab, Atalumuni ala syai'in qad katabahu Allah li qabla an yakhluqani? Hai Musa, apakah engkau mencela aku terhadap perkara yang telah ditakdirkan oleh Allah untukku sebelum Allah menciptakan aku? Jadi kata Nabi Adam, "Hai Musa, kamu jangan mencela aku karena Allah telah menakdirkan seperti itu sebelum Allah menciptakan aku. Itu adalah takdirnya Allah." Lalu disebutkan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Fahajja Adamu Musa. Maka Nabi Adam mematahkan argumentasi Nabi Musa. Ya, sudah terjadi takdirnya Allah itu. Ya, seperti itu ya. Jadi yang benar surga yang ditempati Nabi Adam dulu adalah surga yang akan ditempati orang-orang beriman nanti hari kiamat. Insya Allah. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz yang saya cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu Nabi Adam dulu pertama kali diturunkan di bumi, apakah tempatnya diketahui di negeri mana? Dan apa disunahkan sholat Qobliyah dan Ba'diyah Jum'at? Syukran wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbaka alladhi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Adam waktu diturunkan dulu tempatnya di mana. Itu juga nggak ada faedahnya pembahasan itu. Karena nggak ada riwayat yang sahih, riwayat yang sahih nggak ada di Quran tidak ada, di hadis nggak ada. Yang ada pendapat-pendapat. Ada yang mengatakan Ibunda Hawa turunnya di Jeddah, Nabi Adam di India, lalu ketemunya di Arafah, macam-macam pendapat tapi nggak ada riwayat yang sahih. Jadi nggak ada riwayat yang sahih ya, nggak bisa dipastikan itu. Ya, itu aja yang saya jawab yang berkaitan dengan materi ya. Ya. Bentar. Ya, Fadal. Assalamualaikum Ustadz bagaimana fisik Nabi Adam dan kondisi alamnya Apakah ada zaman prasejarah atau dinosaurus seperti di ilmu pengetahuan modern Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, mengenai kondisi fisik Nabi Adam alaihi salam itu memang disebutkan di dalam hadis-hadis sahih bahwa beliau itu cukup tinggi ya. 60 hasta tingginya. 60 hasta itu tingginya seperti itu. Nabi Adam alaihissalam. Kemudian mengenai kondisi alamnya, kondisi alamnya, wallahu alam ya, seperti apa kita tidak tahu, kita tidak tahu, dan kita tidak boleh meramal-ramal atau meraba-raba sesuatu yang tidak pasti. Kemudian juga mengenai uh, zaman prasejarah, dinosaurus, ya itu kan uh, hasil menebak-nebak saja kita dalam masalah sejarah itu mengikuti Al-Quran, As-Sunnah. Bukan mengikuti sejarah-sejarah yang dibuat oleh orang-orang yang tidak kenal Al-Quran dan As-Sunnah. Apalagi mereka cenderung untuk uh, uh, salah. Seperti zaman prasejarah, katanya manusia itu berasal dari kera. Nah, itu sejarah-sejarah yang salah. Bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, Kan seperti itu kan teori Darwin kan gitu. Katanya manusia berasal dari kera, padahal jelas manusia berasal dari Nabi Adam. Nabi Adam itu manusia seutuhnya, Nabi Allah bukan kera. Jadi adapun dinosaurus itu kan hasil menebak-nebak saja, kan film-film saja. Kenyataannya nggak bisa dibuktikan itu. Itu sesuatu yang nggak bisa dibuktikan dengan pasti. Jadi kita ikuti aja apa kata Al-Qur'an, apa kata As-Sunnah, ya. Kalau yang masalah menebak-nebak begitu, Ya kita nggak usah ngikuti Kontol, ya. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Adam pada saat turun di uh, ke bumi pakai bahasa apa? Uh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Adam ketika turun ke bumi pakai bahasa apa? Ini wallahu alam ya bahasanya apa, tapi di sebagian buku sirah disebutkan di sebagian buku sirah disebutkan bahwa eh, lembaran-lembaran uh, wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam melalui malaikat Jibril itu ditulis dengan bahasa Suryaniyah dengan bahasa Suryaniyah bahasa Suryani ya bahasa Ibrani Ya, itu sebagian ahli sirah menyatakan seperti itu. Jadi lembaran-lembaran yang diberikan kepada Nabi Adam oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril itu ditulis dengan tangannya dengan bahasa Suryani. Ya. Fadol. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana agar kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dan menerima tobat kita. E, pada sodako bisa apakah sodako bisa menebusnya? Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting ketika taubat itu kita sudah taubat dengan taubatan nasuha dengan syarat-syaratnya, menyesal, tidak berbuat lagi, janji tidak akan mengulangi selama-lamanya dan kalau ada hubungan dengan orang lain diselesaikan urusannya dan kita memperbanyak amal-amal soleh setelah itu. Dan kita harus husnudun berprasangka baik kepada Allah bahwa Allah menerima taubat kita. Kemudian kalau kita mau sodakoh juga bagus karena sodakoh itu juga merupakan amal soleh. Innal hasanat yudhibna sayiat. Kebaikan-kebaikan itu menghapus keburukan-keburukan. Demikian pula yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hasanata tamhuha dan ikutilah keburukan dengan kebaikan maka eh, ke, ke, ke, kebaikan itu akan menghapus keburukan tersebut. Ya, seperti itu ya. Yang penting adalah Anda taubatnya benar, ikhlas sebelum roh berada di kerongkongan dan sebelum matahari terbit dari barat anda harus husnudon berprasangka baik kepada Allah Allah mengampuni Anda karena Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah suka dengan hamba-hambanya yang taubat kepadanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz apakah kabil setelah menyesal masuk surga? Jasad Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga kebaikan doa-doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Yang jelas Qabil itu masuk neraka ya. Masuk neraka dibakar oleh Allah di neraka itu dengan nas dari Al-Qur'an, dari Al-Hadis ya. Dia dosa. Namun karena dia orang beriman, masih ada iman bukan orang kafir, masih punya kesempatan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun mengenai menyesalnya, dia menyesal karena apa? Itu para ulama berbeda pendapat. Fa nadimin, menyesal karena apa? Apakah menyesal karena membunuh saudaranya ataukah menyesal karena dia tidak tahu cara menguburkan saudaranya dan yang lain-lainnya seperti itu. Yang jelas nas Al-Qur'an menyatakan dia bersalah, dia berdosa dan dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Bahkan tiap-tiap ada orang yang membunuh maka uh, e, Kobil dapat kiriman dosa. Kalau sekarang ada orang bunuh orang lain, itu Kobil dapat kiriman dosa. Kenapa? Li'annahu awwalaman sannal qatal. Karena dia yang pertama kali mempelopori pembunuhan. Jadi pelopor perbuatan dosa itu mendapat dosa orang-orang yang mengikuti dia. Jadi Kobil dosanya banyak. Karena itu ya hati-hati daripada menjadi pelopor-pelopor keburukan. Karena nanti dapat kiriman dosa terus. Ya, fadal. Assalamualaikum Ustaz Abdullah. Nabi Adam berdakwah kepada siapa? Apakah di dunia sudah ada manusia? Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Adam berdakwah kepada ya kepada manusia yang ada saat itu, kepada anak-anaknya, pada anak-anaknya. Kan dia punya anak-anak banyak. Berdakwah kepada mereka Eh, kemudian di dunia sudah ada manusia. Nah, manusia pertama Nabi Adam itu, Nabi Adam dengan ibunda Hawa. Iya. Bentar ya. Fadl. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah di surga juga ada syaitan dan menggoda manusia? Syukran. Wa maksur Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Ah, di surga nanti enggak ada ya. Kalau nanti surga yang nanti itu nggak ada karena setan sudah masuk neraka dibakar di neraka. Kalau zaman dulu, zaman Nabi Adam dulu, memang iblis itu kan dikeluarkan dari surga. Tapi iblis eh, minta izin kepada Allah, diberi umur panjang untuk menyesatkan manusia. Dan Allah mengizinkan, Allah menerima permintaannya. Memang tujuannya adalah untuk ujian, untuk diuji. Adapun kalau surga yang nanti, insya Allah kita masuk ke sana, sudah nggak ada. Setan sudah masuk ke dalam neraka. Ya, jadi jangan khawatir insya Allah. Ya, Fadol ini silakan dibaca. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa nama kembarannya kembarannya Habil dari silakan. Ya, itu ada cukup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan semuanya. Mengenai kembarannya itu namanya siapa juga enggak ada riwayat yang pasti. Adapun kalau nama Kobil dan Habil memang itu disebutkan oleh banyak dari kalangan salafus saleh dan ahli sirah tentang namanya Kobil dan Habil. Disebutkan seperti itu. Walaupun hadis sahih tidak ada, tapi banyak di kalangan ahli sirah bahkan hampir semua ahli sirah menyebutkan nama Kobil dan Habil. Adapun mengenai kembaran-kembarannya namanya siapa itu enggak ada riwayat yang sahih. Tidak ada juga penyebutan yang pasti dari para salafus soleh. Iya, Fadl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya apa nama asli dari buah kuldi? Dalam keterangan Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-35, buah kuldi itu nama yang diberikan oleh syaitan. Syukran wassalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, buah khuldi itu bukan nama buahnya yaitu istilah buah syajaratul khuldi maksudnya adalah buah yang menyebabkan orang kekal itu bukan nama itu ya itu bukan nama itu sifat jadi maksudnya buah khuldi bu, bukan buah ya pohon khuldi kalau bahasa Arabnya syajaratul khuldi ya pohon khuldi Maksudnya adalah pohon yang menyebabkan orang itu kekal. Itu bukan nama, itu itu itu sifatnya ya, bukan namanya. Ada penamanya apa? Enggak ada yang tahu. Memang ada khilaf, ada yang bilang gini, gitu, macam-macam, tapi enggak ada riwayat sahih. Jadi khuldi itu artinya kekal. Ya, khalidina fiha abada eh, khalidina. Khalidina kekal. Jadi khuldi itu artinya kekal, itu sifat, bukan nama ya. ya. Fadol. Assalamualaikum Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah menikah dengan sua, uh, saudara tiri? Boleh apa tidak Ustadz dari Mariadi? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan semuanya. Bolehkah menikah dengan saudara tiri? Nah, ini perlu penjelasan lagi. Yang dimaksud saudara tiri itu apa? Ini penting ya penjelasan. Nanti mungkin yang saya pahami dengan yang anda tanyakan nanti berbeda. Perlu dijelaskan seperti ini perlu dijelaskan. Ya, sebentar kita pilih yang Ya, Fadl. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Doakan saya agar menjadi wanita yang soleha. Ustaz apa waktu di surga Nabi Adam langsung bertemu dengan Allah. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. E, mengenai Nabi Adam bertemu langsung dengan Allah memang nggak ada riwayat sahih ya. Yang ada berbicara dengan Allah secara langsung, berdialog dengan Allah secara langsung, iya. Tapi kalau bertemu dengan Allahnya, wallahu a'lam, tidak ada riwayat yang seperti itu. Namun demikian eh, banyak hadis-hadis sahih yang menyebutkan bahwa orang-orang mukmin di surga nanti akan melihat Allah. Innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badr la tudarruna fi ru'yatih. Kamu akan melihat Tuhanmu di surga nanti eh, seperti kamu melihat bulan, eh, tidak tidak tertutup awan tidak berdasarkan. Jadi masing-masing bisa melihat. Bukan Allah seperti bulan, tapi cara melihatnya seperti melihat bulan, seperti itu ya. Ya mudah-mudahan Anda oleh Allah dijadikan seorang wanita yang salihah, yang baik. Ini masih banyak pertanyaan yang lainnya, tapi di luar materi dan mohon maaf saya nggak bisa menjawab. Insya Allah bisa ditanyakan pada waktu yang lainnya. Mari kita tutup aja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا ولا تضرب بها وجوهنا يا إله العالمين ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salamu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad Ya Allah, terimalah semua amal ibadah kami, salat kami, puasa kami, ah, membaca Al-Quran kami, rukuk kami, sujud kami, semua amal soleh yang kami lakukan, Ya Allah, terimalah. Jadikan ikhlas dan jangan ada sedikit pun yang kau tolak daripadanya. Ya Allah, jadikanlah kami semuanya mencintai para nabi, para rasul, dan jadikanlah kami semuanya menjadikan para nabi dan para rasul sebagai suri tauladan kami mampu meniru mereka, berjalan di atas jalan mereka. Dan mudah-mudahan ya Allah, Engkau kumpulkan kami semua dengan para nabi dan para rasul di surgamu.